بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kalau hendak pergi ke Makkah, jangan lupa bersilaturahmi. Berceramah pakai imamah dan jubah hadiah dari Ustaz Fahmi. Coba cari di YouTube ada tak Ustadz Somad ceramah pakai jubah dan imamah? Nah, jadi nanti mudah saja. Kalau nampak di YouTube, di TV pakai imamah, pakai jubah, berarti itu di pesantren Ar-Risalah. Pandai Ustadz Fahmi. Beliau dari pakaian saya sudah tahu. Orang tidak perlu cari judulnya, asal nampak pakai jubah, pakai imamah. Nah, ini dari Ar-Risalah. Dan memang baju ini hanya untuk saya, tak boleh dipakai orang lain. Karena ada tulisan di dalam Kiai Haji Abdul Somad LCSA 22 November 2018 tanggal lain Saya berangkat dari Palembang sebelah kanan Habib Mahdi bin Syihab Ketua FPI Sumatera Selatan sebelah kiri Kiai Haji Kemas Muhammad Ali yang berceramah tentang atas tertutup bawah terbuka tadi dikawal dua orang sampai di airport lalu kemudian disambut oleh sahabat-sahabat kawan-kawan Bismillah Masya Allah di mana-mana saya disambut pakai mobil macam-macam merek mobilnya tapi tadi disambut naik bis dan yang nyetir bisnya Pak Wali Kota. Ini di Lubuk Linggau ini kesannya luar biasa. Di sini ceramah pakai sorban, di sini ceramah pakai jubah, di sini naik bis supir Wali Kota. Sebelah kiri Pak Wali dan Pak Bupati. Dua-duanya hadir malam ini. Biasanya di mana-mana saya ceramah ada Kapolres. Malam ini tak ada satupun yang berseragam polisi. Mereka pakai pakaian ustaz. Pakai peci dan baju Kan mereka istiqomah dalam iman dan Islam. Disambut oleh ayahanda Kiai Haji Saiful Hadi. Di sini pula ada yang unik luar biasa. Sebelah kanan ketua FPI, sebelah kiri ketua Nahdlatul Ulama. Allahu Akbar. Insyaallah. FPI Kiai Haji Al Mukarram, ustaz kita, Ustaz Fahmi dan ketua Nahdlatul Ulama Kiai Haji Mansur katanya calon DPD. Amin. Allah membaligh maqasidana. Semua yang hadir malam ini diberikan kesehatan dan kesempatan baik alim ulama, jelek pandai tokoh masyarakat, hadirin hadirat muslimin muslimat. Tak dapat saya sebut satu persatu. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Biasanya saya hanya dikawal Bapak Polisi, TNI, Polri. Malam ini hadir kawan-kawan pemuda Pancasila. Pancasila! Masya Allah, semangat yang luar biasa. Saking kuatnya saya pula yang takut. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Kira-kira kalau ada orang ingin mengumpulkan manusia sebanyak ini bisa atau tidak? Tak bisa. Sulit mengumpulkan orang. Susah mengumpulkan orang. Betul? Kalau mau tahu sulitnya mengumpulkan orang, tanya sama caleg-caleg. Ada yang udah ngasih sembako, nggak rame juga. Ada yang sudah ngasih duit pakai amplop. Nggak ramai juga. Malam ini semuanya datang karena apa? Karena cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamera bukan cuma di bawah, naik ke atas. Itu ada nampak dua mata merah di atas, itu bukan hantu atau terminator. Itu adalah kamera. Mari kita tunjukkan kepada kamera di atas bahwa malam ini umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berkumpul. Kamera nyalakan. Hidupkan kamera yang bawah, hidupkan senter kalau baterai masih ada. Tunjukkan kepada ke atas. Tunjukkan naik ke atas supaya dia rekam dari atas. طلع البدر علينا من ثنيها sudah? Ya? Kira-kira sudah bangkit semangatnya? Nah, matikan HP-nya. Karena nanti mau balik, mana tahu mati lampu, tak dapat kunci, payah masuk rumah. Ya. Insya Allah semuanya diberikan syafaat Nabi Muhammad SAW. Man salla alaiya salatan. Siapa yang berselawat kepada ku satu kali. Sallallahu alaihi biha asyarah. Allah balas sepuluh kebaikan. Wa utan anhu asara sayyiat. Allah berikan hapuskan sepuluh kesalahan dan dosa. Wa rufi'an lahu asara darajat. Allah naikkan sepuluh tingkatan kemuliaan. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan tiga puluh keutamaan itu insyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ustaz Somad, selama Ustaz berceramah, Apakah sambutannya sama semua seperti di Lubuk Linggau ini? Tidak. Saya pernah ceramah, sampai di desa itu satu pun tak ada yang nyambut saya. Saya heran. Apakah di sini tidak ada paket 4 giga? Atau di sini tidak masuk TV One? Kenapa mereka tidak ada yang nyambut? Ternyata Islamnya hanya segelintir. Orang masih nyembah pokok kayu, nyembah batu, nyembah hantu. Di suku pedalaman, suku Melayu tua, tak ada orang menyambut Ustadz. Jadi malam ini orang datang menyambut ini kenapa? Karena mereka dididik oleh para habaib dan ula, ulama. Apa dibisikkan Abah Kiai Haji Saiful Hadi di telinga saya tadi? Ustadz Somad, kami di pesantren dididik oleh para kiai Nahdlatul Ulama. Setelah belajar dari kiai kami belajar kepada para habaib. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hai Abdul Somad, engkau berceramah malam ini bukan karena engkau hebat, bukan karena viral videomu, tapi karena mereka semuanya mewarisi ilmu para kiai dan habaib. Tak ada yang dapat kita sampaikan untuk para kiai, untuk para habaib yang sudah mendahului kita, untuk mereka semua.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 Sudah meninggal dunia pun amalnya tetap menga mengalir. Kira-kira enak tak jadi bupati? Dua periode. Habis ya. itu jadi gubernur. Amin. Kalau tidak datang KPK. Tapi ternyata mereka yang hadir malam ini, Ustadz Somad, ini Bapak Wali Kota, ini Bapak Bupati itu kerja sampingannya. Kerja oh, pokok mereka berkabut. adalah pusta. Karena mereka mengajak orang ke jalan Allah. Siapa saja yang mengajak orang ke jalan Allah, siapa saja yang mengajak orang ke jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan kekal abadi walaupun dia ma apa, apa, apa? mati. Sebagaimana yang disebutkan Ustaz Kiai oh, Haji Muhammad Ali tadi. Apa kata beliau? Patah, Umur ya. lima cuma. Saya baru tahu tiga lima mati. Cuma mati saya tahu enam tiga 63. lima mati. Ternyata saya sudah mati enam tahun yang lalu. Lalu kenapa umur Ustaz Somad sampai malam ini ada? Karena orang lubuk linggau semuanya berdoa. Ya Allah, sampaikanlah Ustaz Somad sampai acara Mega Maulid di Arisalah nanti ya Allah. Setelah itu mati-mati aja ya. Ternyata kita umur panjang karena do doa. Yang berdoa itu siapa? Doa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kalau tidak ada ulama, bayangkan kalau tidak ada habaib. Hari ini kita menyembah pokok kayu, menyembah batu, menyembah hantu. Lalu siapa yang akan mendengarkan pengajian? Ini santri-santri. Ini santriwati. Terbalik Pak Ustaz. Okey, kita ulang. Ini santriwati. Ini santri-santri. Ini TNI Polri. Ini pemuda Pancasila. Ini FPI. Ini Nahdlatul Ulama. Ini para habaib. Semuanya adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ingin Lubuk Linggau tetap menjadi markas pusat umat Muhammad, maka lanjutkan dengan mendaftarkan anak-anak ke pondok pesantren. Ah, ujung-ujungnya pesantren. Emangnya kalau SMP kenapa Pak Ustaz? SMP jam 12 dia cabut. Habis itu beli lem kambing. Habis itu cabut dia ke bawah pokok kayu. Berita terbaru dari Badan Narkotika Nasional, anak-anak SMP di Jakarta cabut. Maaf, maaf, maaf, maaf. Saya nggak layak cuma ngomong cerita ini di depan habaib, depan ulama. Saya tanya dulu, boleh saya lanjutkan? Mereka ngambil pembalut bekas dimasak, airnya diminum. Mabuk Itulah mabuk yang paling jelek. Mabuk pembalut. Membayangkannya dia mau muntah kita. Gitu. Bayangkan itu. Rusak otaknya. Rusak akidahnya. Apakah mungkin mereka ini yang akan menjadi pemimpin masa depan? Tidak mungkin. Otaknya sudah error. Kabel-kabelnya korslet. Saya punya anak. Tapi saya tidak bisa jaga dia 24 jam. Pergi pagi pulang petang pulas keringat banting tulang tunggang langgang lintang kukang. Ya. Kita berangkat pagi anak kita tidur. Kita pulang sore anak kita main-main. Kita berangkat pagi anak masih tidur. Kita pulang malam anak sudah tidur. Jarang pulang. Namanya siapa? Pangkoi. di mana tempat mendidik umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada tempat lain selain pondok pesan. Apakah masyarakat Linggau ingin 20 tahun akan datang tetap ada maulid? Apakah ingin 20 tahun akan datang masjid tetap ramai? Apakah ingin tetap ada yang bersolawat? Apakah ingin tetap ada grup marawis nasib Allah? Maka tidak ada jalan lain hidupkan pondok pesantren alumni alumni Masroatillah, alumni alumni arrisalah Mereka akan pulang ke kampung halaman. Mereka akan membuat seribu cabang arrisalah di seluruh Indonesia, insya Allah. Ketika PKI datang mengamuk, siapa yang dia hancurkan? Apakah dihancurkannya di spotting Tidak. Dia tidak hancurkan diskotik. Dia tidak takut pada diskotik. Dia tidak takut pada kafe. Dia tidak takut pada warung tua. Dia tidak takut pada narkoba. Kenapa yang dia hancurkan pesantren? Kenapa yang dibunuh kiai? Kenapa yang diserang ulama? Karena mereka menebarkan PKI. Tahu PKI? Pendek kecil hitam. Kalau yang ceramah tadi PKM. Pendek kecil manis. Komunis tidak bertuhan anti agama. Tidak ada tempat komunis di Indonesia karena negara kita berdasarkan Pancasila. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Apa maknanya? Tidak ada tempat di Indonesia bagi orang yang tidak bertuhan. Setuju? Siap bela Pancasila. Siap pertahankan Islam. Siap jaga NKRI. Takbir sudah seperti Habib Rizik. Jauh. Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu saya senang malam ini saya datang ke pesantren Ar-Risalah. Tapi saya tidak ada menasehati adik-adik anak-anakku. Anak-anak pesantren, kalian tetap tahan di pesantren ya. Jangan lari ya. Saya takut ngomong begitu kabur maktan Indallah murka yang paling besar adalah orang yang pandai ngomong tapi tidak mengamalkan. Kalian harus tadi pesantren, kalian harus tamat pesantren. Rupanya yang ceramah nggak tamat pesantren. Lebih baik ngaku di sekarang daripada dibuka di internet. Jadi ngomong-ngomong Ustadz pernah di pesantren? Pernah. Berapa tahun? Setahun. Kok cepat? Studi banding. Saya masuk pesantren santrinya 1800 orang. Pesantren mana Pak Ustadz? Gak boleh cerita, menjaga kode etik jurnalistik. Nanti kalau saya ceritakan kalian datang pesantrennya nanya, tengok daftar namanya, mana yang namanya Abdul Somad, berapa kali dia masuk mahkamah bahasa. Enak di pesantren Pak Ustadz, enak. Lalu kenapa Ustadz cepat betul di pesantren? Saya menyesal seumur hidup Makanya kalau panjang umurku ya Allah, anakku, ponakanku, anak tetanggaku, anak umat ini mesti tamat pesantren. Siap. Bapak-bapak, ibu-ibu, daftarkan anaknya ke pesantren sebelum tanggal penutupan berikut. Ustaz, anak saya sudah masuk pesantren, Pak Ustaz. Terus Istri saya selia setiap jenguk anak di pesantren, pulang dari pesantren, nangis matanya bengkak sebesar bakso. Kamu nangis kenapa? Sedih Pak Ustaz. Di rumah kasurnya dua lapis tebal spring bed. Sampai di pesantren tipis. Bulan pertama kami cinmu tipis. Bulan yang kedua hilang. Ustaz, di rumah kami kasih sambal, cabainya dibelah, bijinya dibuang, digiling pakai gula merah, supaya manis di disuap anak. Enak anak, pedas nak. Sampai di pesantren jangankan bijinya Pak Ustadz, batangnya di blender. Istri saya nangis Pak Ustaz. Tapi kemudian saya nasihati dia. Ibu, sini, lebih baik kamu nangis sekarang daripada nangis 20 tahun lagi karena dia pecandu narkoba. Betul? Lebih baik kamu nangis sekarang daripada nangis 20 tahun lagi karena dia ikut geng motor. Betul? Lebih baik kamu nangis sekarang daripada nangis 20 tahun lagi karena dia kena penyakit HIV AIDS akibat seks bebas pacaran. Betul? Akhirnya setelah saya nasihati, Istri saya berhenti nangis dan alhamdulillah damai Pak Ustaz. Istri saya langsung berhenti nangis. Dua hari setelah itu saya pula yang nangis. <laughs> Ternyata si bapak suaranya keras menggelegar, tapi di balik suara yang keras itu tersembunyi hati yang lembut selembut salju. Jadi jangan saya kalian sangka bapak-bapak ini keras. Nah, lembut hati mereka. Wajah mereka aja yang keras. Kalau Ustaz Somad wajahnya pun lembut juga. Hati-hati. Sekarang ada laki-laki tampangnya keras, seram, badannya tegap, merotot, tapi melambai. Pesantren di mana? Sana. Di luar sana ada mereka buat pesta. Rumahnya mewah, megah, ditangkap oleh bapak-bapak kepolisian Ternyata mereka sedang pesta LGBT. Lesbi, gay, biseksual, transgender. Itu nama kebanggaan mereka. Di mana-mana mereka deklarasikan LGBT. Jangan pakai kata LGBT. Kata itu membuat mereka angkuh dan sombong. Kata itu membuat mereka terkenal internasional. Pakai istilah baru. Tapi saya segan nyebutnya di sini karena di depan kiai dan habaib. Tapi kalau disetujui saya sebutkan. Setuju? Dan cocok bagi mereka adalah PLT, pencinta lubang tai. Itu yang cocok bagi mereka. Mereka inilah penyebabnya turun laknat Allah Subhanahu wa taala. Mereka inilah yang menyebabkan turunnya murka. Ja'alna aliyaha safilaha bagian bawah kami naikkan ke atas, bagian atas kami naikkan ke bawah. Negeri itu dibolak-balikkan Allah. Negeri itu bernama negeri Sadum. Dan Sadum itulah cikal bakal perbuatan Sadum, Sodomi. Sadum, kalau mau negeri ini aman, mau negeri ini tentram, selamatkan anak-anak kita dari LGBT. Dia mana? Di tempat apa? Siapa orangnya? Siapa yang sanggup melawan itu semua? Kita tidak sanggup mengontrol anak-anak kita yang bisa menyelamatkan anak umat bangsa ini dari LGBT. Tidak lain, tidak bukan adalah pondok pesantren. Di pesantren jadwal mereka full jam 4 subuh. Kiai sudah masuk ke dalam membangunkan santri-santri. Bangun nak, sholat subuh nak, itu kalau kiai, kalau abah yang membangunkan lembut bangun nak. Tapi kalau bir, oh oh oh, wake up wake up, bangun bangun. Siapa itu kiai? Siapa itu kiai? Apa kata Gus Mus ketika ditanya? Gus, kiai Gus apa? Man yanzuru ilal ummah bi'ainir rahmah. Kiai adalah orang yang melihat umat ini dengan pandangan rahmah, kasih sa, kasih sayang. Sayang. Kalau kiai ngomong keras, kalau kiai ngomong kasar, sesungguhnya mereka sayang nak. Mereka tidak ingin kalian jadi pecandu narkoba. Mereka tidak ingin kalian menjadi pelaku seks bebas. Mereka tidak ingin kalian menjadi anggota geng motor. Mereka selalu mendoakan kalian di tengah tahajud malam. Allahumma aslih al muslimin. Perbaiki akhlak-akhlak anak-anak kaum muslimin. Amin. Ustaz Soman, saya ini orangnya jahat. Dulu saya orangnya nakal. Saya tidak ingin anak saya lebih nakal daripada saya. Maka saya masukkan anak saya ke pesantren. Begitu baru orang tua baik. Ini orang sekarang enggak. Ustaz, saya ini goblok. Anak saya mesti lebih bodoh dari saya. Ini orang tua error. Ingat ibu, ingat bapak. Ini sebenarnya yang di tengah ini adalah jalan yang sudah dipasang berikade. Sebelah kiri bapak-bapak, sebelah kanan ibu-ibu, sebelah tengah ini jalan untuk jalan kiai dan ustaz. Ternyata protokoler hancur lebur mati. Semuanya diisi oleh umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang salah? Tak ada yang salah. Begitu cinta mereka. Mudah-mudahan semuanya mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pondok pesantren. Mereka tidak melegitimasi, melegalkan campur aduk laki-laki dan perempuan. Makanya dibuatkan tenda. Ini laki-laki. Ini perempuan. Ini laki-laki. Ini perempuan. Yang tengah ini. Ya. Mereka adalah orang-orang yang juga cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Ustaz tak berani mengatai mereka? Banyak polisi Kira-kira anak-anakku alumni pesantren Al-Risalah nanti setelah kalian tamat mau jadi ustad boleh? Mau jadi tentara bisa? Mau jadi polisi lulus? Mau jadi wali kota? Bisa. Siapa bilang tidak? Cuman saya mau nanya. Tolong jawab dengan jujur. Jangan ada dusta di antara kita. Kira-kira mana yang lebih besar perannya dalam dakwah? Us, jadi ustad atau jadi polisi? Awas yang mengatakan. Sekarang saya ustad. Lalu kemudian saya jumpa anak muda sedang bonceng. Kecepatannya 30 km. Tapi pegangannya 130. Lalu kemudian saya berhenti. Di tempat anak-anak yang sedang pacaran itu. Lalu kemudian saya berhenti. Pulang dari luar kota jam 2 malam. Ketemu anak-anak geng motor pacaran-pacaran duduk-duduk mabuk-mabuk. Lalu kemudian saya turun ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi Ya ayuhalladzina pacaran. Kira-kira apa yang terjadi? Mereka tangkap saya, dicampakannya saya ke sungai. Coba kalau yang turun itu polisi pakai pistol. Hei anak-anak muda, mana STNK kali? Mana? Kira-kira mana yang paling mereka takuti saat itu? Ustaz atau polisi? Tadi katanya Ustaz. Gak konsisten. Biarkan bajunya polisi, biarkan bajunya tentara, biarkan bajunya dokter, tapi isinya tetap us ustad coba bayangkan bajunya tentara tapi dia yang azan di musola Allahu Akbar Allahu Akbar preman-preman yang sedang duduk siapa yang azan itu tentara ayo kita ke masjid Siap alumni Arisalah jadi tentara? Siap. Siap alumni Arisalah jadi polisi? Siap. Kalian lebih punya kesempatan lulus untuk tes TNI Polri. Kenapa? Karena ketika diperiksa dada kalian bersih karena di pesantren kalian tidak pernah merokok. Betul? Coba kawan-kawan kalian yang di luar cabut. Ustaz kok tahu? Saya dulu cabut merokok. Itulah besarnya pengaruh teman. Berteman sama yang baik, insya Allah, Pak. Baik. Berteman sama tukang jual parfum, insya Allah dapat baunya. Tapi kalau berteman sama tukang las, apinya bolong-bolong masih gitu. Baunya, bau karpetnya keciuman. Mohon maaf bapak tukang las, jangan tersinggung. Berapa orang yang tersinggung dengar ceramah saya dua hari setelah itu mati. Bukan karena saya hebat, enggak. Memang ajalnya sudah sampai. Jadi dulu datanglah kawan yang tidak baik ngajak saya. Mat, dia nggak manggil Ustaz, manggil Mat aja. Mat, ayo kita cabut ya. Wah, aku nggak mau cabut. Aku tetap di pesantren. Ayo cabut. Enggak mau. Bencong. Disebut bencong itu bangkit. Apa? Kalau kau memang jantan, ayo kita cabut. Ayo. Cabut. Sampai disempat cabut, beli rokok. Mat, ayo merokok. Enggak, aku enggak merokok. Takut sama Ustaz. Ayo merokok. Enggak. Nah, kau kan bencong kan? Apa? Mana dia? Begitu pas sedang merokok, lewat kiai. Mana mungkin kiai ngeliat kita? Kita udah bacakan ayatnya. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Mungkin dia lihat kita mobilnya mundur lagi. Turun kiai nanya, mereka, mereka, enggak. Yang satu ini Pernah Mereka, enggak. Pas bilang enggak itu asapnya keluar. Angkat, masuk. Selesai sholat maghrib, bacakan nama-nama di kertas. Al-asma al-mazkurah fi hadhihi al-waraqah falyahduru ila qismi ta'lim wa qismi lughatil arabiyah nama-nama yang tertulis di kertas ini seluruh santri yang tertangkap tadi harap dipanggil ke mahkamah tapi mama saya tidak dipanggil kenapa karena tadi habis asar saya sholat sunat hajat dua rakaat sholli sunnatul hajat hajatnya ya Allah buatlah kiai lupa ya sekali ini ya dia kalau memang dia lupa aku baca nanti Yasin tiga kali. Dan aku berjanji sampai mati aku berhenti. Tidak akan kuhisap itu lagi. Akhirnya sampai Isya nama saya nggak disebut. Itulah doa saya yang paling makbul. Kalian di pesantren bisa lulus jadi polisi, bisa lulus tes tentara. Kenapa? karena dada kalian bersih. Adapun mereka anak-anak yang di luar yang cabut-cabut itu pas nanti ikut tes polisi diperiksa dada berawan. Kalian punya kesempatan yang luar biasa. Ustaz, saya nggak mau jadi polisi, Pak Ustaz. Saya nggak mau jadi tentara, Pak Ustaz. Saya mau jadi Ustaz. Mau kemana kamu sekolah? Saya mau ke Mesir, Pak Ustaz lima orang alumni Al-Azhar Kairo ada di Lubuk Linggau. Allahu Akbar. adik ada ikhlas saya, sekarang sudah di Kiai, ada di sini. Ustaz dari Mesir. Ya. Tahun berapa Ustaz ke Mesir? 1998 naik pesawat dari Jakarta, Royal Jordan Airlines. Kenapa naik pesawat itu Pak Itu tiket paling murah. Sampai ke Kairo. Begitu sampai di Mesir melihat piramid. Masya Allah, inilah kubur Fir'aun yang hebat itu ya. Lalu melihat sungai Nil, disinilah Nabi Musa dulu dihanyutkan. Ya betul, nampak cantik dan indah. Habis itu masuk kelas di Al-Azhar Kairo. Begitu masuk ke dalam berjumpa dengan guru-guru besar Al-Azhar berjambang, hidung mancung, pakai sorban, pakai jubah dua lapis. Macam saya sekarang. Bukan saya tak mancung. Sudah tahu alasan kenapa saya selama ini nggak mau pakai sorban? Hidung saya hilang. Lalu kemudian mereka pun ngomong, saya mahasiswa baru waktu itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di akhir munasabat di Sa'id tatakallam an qadaya Palestina, fa inna amaliyat di salam fi Syarq al-Awsat la tatahaqqaq illa min sahab al-Israiliyyin min al-aradi al-muqaddasah. Lama saya melongo. Barulah menyesal kenapa tidak tamat pesan. Kenapa main ma? Main. Sampai terlintas di pikiran saya masuk ke kelas dosennya bahasa Arab, orang Arab, bukunya bahasa Arab, dibuka makin stres Arab gundul. Arab yang gondrong aja nggak bisa, gara-gara mundur, gara-gara dulu di pesantren main-main, stres saya. Sampai terpikir saya mau balik kampung, mau balik kampung, malu dulu sebelum berangkat udah di motong kambing. RT RW camat udah diundang mau kalau gitu terjun aja ke Sungai Nil, takut mati. Mau terjun ke Sungai Nil takut mati, mau balik kampung takut malu. Antara malu dan mati, malu mati, malu mati, malu mati, malu mati. Akhirnya saya curhat sama kakak kelas saya. Bang, iya, aku stres nih bang. Memang udah kuliah tanda-tandanya. Jadi gimana bang? Yang penting kau belajar, belajar, belajar, belajar, belajar. Akhirnya saya belajar, belajar, belajar, belajar. belajar. Saya selesaikan S1 saya di Al-Azhar 3 tahun 10 bulan LC. Wow. Dapat saya ijazah LC. Apa itu LC? Lagi cemas. Itu maka ditulis nama saya di belakang. Pesantren Modern Ar-Risalah Mega Maulid bersama Kiai Haji Abdul Somad LC. Lagi cemas. MA menghadapi anak-anak Ar-Risalah. Masya Allah. Tabarakallah. Selesai saya taman LC, pulang ke kampung halaman. Tapi saya tetap mau. Waktu itu saya mau diajak kawan ke Baghdad. Man, ya, nanti taman LC Al-Azhar kita ke Baghdad. Oke. Karena waktu itu Saddam Hussein memberikan beasiswa S2 gratis. Sekolahnya di Baghdad, namanya Universitas Saddam Hussein. Pokoknya mau berangkat. Begitu mau berangkat, datang jod bus. Di bomnya Baghdad rata dengan tanah. Mau kuliah ke mana? bahkan hancur berkeping. Makanya di antara presiden yang paling saya benci di dunia, George Bush. Sampai hati dia meratakan itu. Kenapa Ustaz nggak kuliah di Jakarta aja? S2 di Jakarta satu semester 5 juta. Sidang terbuka 10 juta, sidang tertutup 15, buka tutup 25. Duit ada. Di Al-Azhar 4 tahun, gratis, free berangkat ke Mesir gratis semuanya ditanggung ketika saya bawa ijazah LC saya tanya Syekh ini ijazah LC ini bisa untuk tiket pesawat dari Kairo ke Jakarta atau sampai Pekanbaru Riau takutnya nanti sampai Jakarta nggak ada duit beli tiket gimana dia tanya ada nggak airport di belakang rumahmu ditanggung tiketnya tiket itu dari mana dari Al-Azhar. Al-Azhar dapat dari mana? Dari wakaf. Bayangkan berapa orang yang berwakaf untuk Al-Azhar. Ceramah saya malam ini, ceramah besok subuh. Mengalir pahalanya untuk orang-orang yang berwakaf untuk Al-Azhar. Bapak Ibu yang tidak tamat pesantren, yang tidak punya pesantren, yang bukan kiai, bukan habaib, tapi amalmu bisa tetap mengalir. Bagaimana caranya? berwakaf untuk jalan agama Allah dan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi Besok pagi, kalau mau diamalkan isi ceramah ini, besok pagi datang ke pesantren, temuin kiai, tanya, Pak Kiai, berapa semen yang perlu? Berapa batu bata yang perlu? Berapa lokal yang perlu? Kamu mau bantu? Enggak, nanya aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pulang saya, batal ke jadi ke hutan kemana? Saya S2 ke Malaysia. Dari bumi seribu menara ke bumi seribu makcik. Malaysia banyak makcik dan pakcik. Hati saya tetap di Arab. Tapi saya kuliah di Kuala Lumpur. Di UKM, University Kebangsaan Malaysia. Nama fakultasnya FPI. Tapi bukan Front Pembela Islam. FPI, Fakulti Pengajian Islam. Cuman dua semester, Karena tiap hari saya di internet cuma nyari beasiswa, beasiswa, beasiswa, beasiswa, beasiswa. www.google.com, beasiswa, beasiswa, beasiswa. Yang ada di kepala saya, beasiswa, beasiswa, beasiswa. Akhirnya dapat ada satu negara yang akan memberikan beasiswa anak Indonesia mendapat jatah 15 orang. Nama negeri itu Maroko. Jadi Ustaz tamat dari Maroko? Ya. Dekat dari Maroko ya Pak Ustaz? Saya ah, ya ngomong sama orang kapten. Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Samudra Atlantik, Real Madrid, Barcelona. Jauh pusat kuliah ya, ya. Pusat kuliah jauh karena banyak duit, karena nggak ada duit. Di situ gratis. Beasiswanya dari mana? AMCI cari di internet AMCI apa itu Pak Ustaz? Ajong Maroken Kooperasion Internasional lembaga internasional memberikan beasiswa yang penting kirim pas foto kirim paspor kirim ijazah kirim transkrip nilai buat surat permohonan saya yang bertanda tangan di bawah ini nama Abdul Somad ingin mendaftar habis itu berdoa ya Allah Ternyata doa orang yang sedang kesulitan diterima Allah. Banyak-banyak berdoa, Ya Allah, terimalah Ya Allah. Akhirnya dapat email, diterima di Darul Hadis Al-Hasaniyah. Saya pun berangkat. Sampai di sana, bahasa Arab, Alhamdulillah. Bahasa Inggris, Alhamdulillah sedikit-sedikit. Yes, no, yes, no, bisa. Ternyata di sana nggak pakai bahasa Inggris lagi. Harus ngambil satu mata kuliah bahasa Prancis. Saya ngadap ke rektor. Assalamualaikum Pak Rektor. Namanya saya Dr. Profesor Dr. Ahmad Al-Khablisi. Assalamualaikum saya. Ya, ini bahasa Prancis nggak laku di Indonesia. Lebih laku bahasa Jawa. Walaupun Jabare, HP. Insya Allah sing melu acara iki foto kabeh mlebu nang surga. Bahasa Palembang belum belajar sama Habib. Enggak laku bahasa Perancis di Indonesia. Kalau kamu mau belajar di sini, ikuti mata kuliah ini. Kalau kamu tidak mau, out, keluar, pulang, cabut. Takut saya. Akhirnya belajar lagi dari awal. Selamat pagi, monjo. Selamat sore, bonsoir. Nama kamu siapa? Komong tapel. Nama saya Abdul Somad, pel Abdul Somad. Saya mahasiswa di Darul Hadis Institut Yeswi Etudiong Adagul Hadis Etablissement. Saya tidak bisa bahasa Perancis, bisanya cuma bahasa Arab saja. June parle papongse parle okabi okli. Pokoknya patah-patah tuh dia. Demi untuk apa? Dapat bea. Mudah-mudahan anak-anakku alumni Ar-Risalah dapat beasiswa insya Allah. Gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit. Gak ada bintang malam ini. Ternyata bintang sudah turun ke Arisalah semuanya. Gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit. Tapi kakimu tetap menginjak di bumi. Satu tahun, sepuluh bulan, selesai S2, saya pun pulang membawa dua ijazah. LCMA. Apa itu? Lagi cemas mencari anak gadis. Belum nikah. Sekarang udah ada punya anak, tapi baru sekali. Masih ada tiga seat lagi kosong. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Jangan takut anak sekolah pesantren nanti makan apa. Ini banyak orang tua takut. Ngapain anak di pesantren? Nanti kalau taman SAG, sarjana agak gila. Nanti kalau masuk pesantren MAG, Master Alam Goib. Sampai ada ibu-ibu, ibu-ibu ini yang banyak ngomong ini. Apa kata sih? Kamu ngapain sekolah pesantren? Tengok tuh anak mama. Yang satu SE, sarjana ekonomi. Yang satu SH, sarjana hukum. Yang satu MSI, master segala ilmu. Kamu nanti tamat pesantren mau makan apa? Hari berganti musim berubah. Ternyata Allah punya kuasa. Inna ma'amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun ponakannya yang diejeknya pesantren taman nanti mau kerja apa? Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Ternyata Allah punya kuasa. Sekarang dia tinggal numpang di rumah ponakannya itu karena ponakannya itu sekarang punya pesantren santrinya ribuan orang. Anaknya yang dulu dibanggakan sekarang tidak bisa tempat menumpang angkuh sombong. Allah punya kuasa. Hai ibu-ibu, nanti kalau ada calon mantumu Jangan kau sisihkan karena dia pelajar agama. Kamu titelnya apa? SH. Masuk. Kamu titelnya apa? SA e. Emon. Kamu dari mana? Dari pesantren. Tahun. Ibu-ibu siap punya mantu taman pesantren? Hmm. Nah, anak pesantren. Segera. Jalanlah saya kasih. Sebelum hati mereka berubah. Pokoknya besok habis surat subuh datang. Kupinang kau dengan bismillah. Dunia kau kejar, akhirat belum tentu kau dapat. Belum. Dunia kau kejar, akhirat belum tentu kau dapat. Tapi kalau akhirat yang kau kejar, dunia bersimpuh di bawah tapak kaki. Allahu Akbar. Berapa banyak yang dulu disepelekan, berapa banyak yang dulu dihina, dicaci maki, tapi Allah punya kuasa. Wala haula wala quwwata إلا بالله العلي العظيم masukkan anak ke pondok pesantren, selamat dari pergaulan bebas. Jangankan mau pacaran, melihat perempuan pun mereka tak bisa. Nih, santri-santri. Mana bisa dia melihat perempuan? Kenapa? Ada Ustaz Somad di antara mereka. Kalian tak bisa melihat perempuan. Ustaz dulu waktu di pesantren ada perempuan. 1800 santrinya laki-laki semua. Kemana mata memandang? Caplon sih. Ya ada perempuan. Kami dulu di pesantren lihat perempuan seminggu sekali hari Ahad, hari Minggu saat ada nenek jenguk cucunya. Itulah lihat nenek-nenek. Tapi karena jarang lihat perempuan, nenek-nenek pun cantik. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini kalian sedang digembleng di sini kalian dibiasakan bangun pagi, tahajud malam, etika, baca Quran. Pak Ustaz, nanti kalau anak saya di pesantren katanya radikal. Di pesantren ini memang radikal. Kenapa? Karena saya disediakan di kamar kopi radik. Makanya radikal. Tapi radikal membunuh, menghantam, mencaci maki. Di pesantren mereka diajarkan wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Semesta alam mendapatkan rahmat. Ibu bapak jangan takut anaknya masuk pesantren jadi teroris, jadi ekstremis. Anak pesantren itu bukan ekstrim. Anak pesantren itu adalah es krim, lembut dan manis. Ustaz, saya nggak mau anak saya di pesantren. Kenapa? Di pesantren itu nanti darah seninya tidak mengalir. Siapa bilang? Di pesantren Ar-Risalah mereka diajarkan marawis, diajarkan barzanji. Jadi begitu sampai saya dengar sayup-sayup mereka membaca al-barzanji. Al-jannatu wa na'imuha sa'adul lima yusalli wa sallim alaihi wa sallam. أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستدرا فيض البركات على ما أنا له وأولاه Ada darah seni dalam diri mereka. Dengar suara mereka tadi. صلى الله على Muhammad marhaba ada ah nggak maulah bosan itu kan lagu jadul udah lama tapi maunya lagu-lagu yang baru mereka bisa juga lagu baru hmm. bisa siapa bilang tak bisa kalau kalian tak percaya coba aja tes nanti ketika mereka datang mau meminang anak bapak ibu tes fit and proper test pertama berapa hafalan Qurannya Wajah dia. Siapa nama kamu? Kamu mau datang datang petenteng mobil dengan anak saya? Iya pak. Berapa hafalan Quran kamu? Memang nggak banyak, tapi bapak silakan tes. Oke, saya akan tes sesuai nama kamu. Nama kamu siapa? Nama saya Anas pak. Apa cakul Uzbur bin Nas?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 Anak pesantren bisa memanah, anak pesantren bisa berenang, anak pesantren bisa berkuda. Karena dalam pelajaran mereka diajarkan, "Anzimu auladakum", ajarkan anak kamu asibaha, berenang, warimaya memanah, warukubal khail, berkuda. Siapa bilang tidak bisa? Ustaz tiga-tiganya bisa. Insyaallah. Berenang Pak Ustaz? Belum dites lagi. Memanah Pak Ustaz? Di rumah ada busurnya dua. Satu busur panah satu juta. Dua busur dua juta. Banyak duit Pak Ustaz. Mereknya Casio, kasih orang. Naik kuda Pak Ustaz? Kalian lihat aja di Youtube. Tulis aja di Youtube. Somat naik kuda. Enter. Nampak kan saya naik kuda? Nampak. Padahal paling takut waktu naik kuda itu. Takutnya kuda itu melompat kita jatuh. Sakitnya nggak seberapa, malunya. Streaming seluruh Indonesia. Keluar berita, Ustaz Somad jatuh patah. Alhamdulillah, Anak-anak muda, kalian bangkitkan semangat. Mudah-mudahan atlet-atlet berkuda, pemanah, berenang akan lahir dari pesantren Ar-Risalah insyaallah. Apa yang mau dites dari Ar-Risalah? Mau lomba marawis, mau lomba hadrah, mau lomba burda. Dari sini juaranya mau olahraga, memanah, berkuda, ini olahraganya. Betapa malunya kita, ternyata pemanah, berkuda, bukan dari kalangan pesantren. Siap kita rebut ini prestasi di masa akan datang. Siap? Mesti siap anak pesantren. Anak laki-laki tidak pernah pacaran karena tak pernah melihat perempuan. Dan anak perempuan terjaga. Rambutnya tak pernah ditengok orang Rambutnya tak pernah nampak orang. Bayangkan itu. ada pun saudara-saudaraku, oleh sebab itu maka alhamdulillah beruntung kalian anak-anakku, adik-adikku di pesantren Ar-Risalah. Terjaga kalian. Mereka yang di luar sana anak SMP, masih lumayan anak SMP. Waktu saya haji, apa kata jamaah haji Indonesia waktu kami masih kuliah? Dari mana, Dek? Dari Kairo, Bu. Di sini ngapain? pergi haji, cepat-cepat pulang kalian dari Mesir ya. Indonesia sudah gawat nak, anak TK pacaran sama anak SD. Saya sangka bahasa basi, ternyata memang benaran terjadi. Tapi itu tidak terjadi pada santri-santriwati ar-risalah. Nampaknya ada juga yang pacaran. Yang sudah sempat pacaran, yang tidak di pesantren, buka HP, cari namanya, delete buka HP, cari FB, buat namanya di FB, unfriend. Buanglah mantan pada tempat. Apa ini pacaran-pacaran ini? Bohong aja itu pacaran. Bohong. Jalan pas hari Sabtu malam Ahad malam Minggu. Hati-hati ya, ya. awas jatuh ya. Begitu udah nikah, mana mantan? Ada itu pacaran. Jangan pacaran-pacaran. Jangan bilang pacaran-pacaran. Ustaz Somad, anak saya pacaran gimana Pak Ustaz? Suruh dia nikah. Jangan kasih dibawa orang. Gak apa-apa Pak Ustaz, kan cuma makan mie ayam sama bakso. Mana kau tahu dia macam-macam buat gelap-gelapannya. Jaga anak gadismu. Jaga anak laki-lakimu. Dibelikan motor. Anak lajang, anak gadis dibiarkan bonceng. Bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini. Masuk angin, gembung. Hmm. Padahal saat pernikahan adalah hari paling sakral mulia. Pada saat itulah seorang bapak akan senang melihat anak gadisnya akan duduk di pelaminan, meleleh air mata bahagia ibu menengok anak duduk bersama sambil membacakan doa, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Tapi hari itu justru kemarahan. Aku nikahkan aku dengan anakku dengan wajahnya Juno. Padahal hari itu mestinya dia tersenyum. Hai anakku alumni pesantren Ar-Risalah. Iya bapak. Sudikah engkau menikah dengan anakku? Mau jawab iya aja atau ya banget ya? Hari itu hari Sunda Gurau. Hari itu hari bahagia. Tapi betapa malunya. Karena apa? MBA. Married by X. Mau meledak mau bom atom. nikah kan? Aku dikatakan kau dengan umat bin itu itu tunai. Jangan kesini lagi. Itu Orang dulu nikah Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember baru akikah. Januari nikah, Desember baru akikah. Sekarang Januari nikah, April, oi bolak-balik SMS saya, bolak-balik kirim WhatsApp ke saya. Ustaz Somad, apa hukumnya anak gadis, anak lajang menikah padahal sudah hamil Pak Ustaz? Apa hukumnya orang yang hamil dinikahkan Pak Ustaz? Nikahnya sah. Buka Alkitul Islami wa Yang jadi masalah ketika anaknya lahir. Tidak boleh pakai bin bapaknya. Jadi pakai bin siapa? Terserah. Bin Samsung bin Sony, bin Oppo. Yang kedua, nanti kalau anaknya itu lahir pertama laki-laki, habis itu lahir adiknya perempuan, perempuan, perempuan, perempuan, perempuan, maka abang kakak laki-laki ini tidak bisa menjadi wali bagi adiknya karena mereka tidak ada hubungan nasab seayah. Mereka saudara seibu, saudara seibu tak bisa jadi wali. Yang ketiga, kalau bapaknya mati, jangan keras-keras mati Pak Ustaz, lembut-lembut kalau bapaknya mati maka si anak tidak dapat warisan karena mereka tidak ada hubungan nasab. Yang paling memalukan, si bapak punya anak gadis. Ternyata anak yang pertama gadis cantik jelita. Mau oh, dipinang oleh laki-laki. Maka si bapak tidak bisa jadi walinya. Ini anak saya Pak Ustaz. Rambutnya, air liurnya, darahnya. Sudah tes DNA di Singapura. Ini tes DNA anak saya. DNA nggak laku Mas Bro. Salah saya apa? Kamu mencoblos sebelum hari ya? Alhamdulillah anak gadis bapak, anak gadis ibu terpelihara di mana? di pesantren. enam tahun dia tamat, usianya 19 tahun, kuliah dia empat tahun. Pokok kayu sudah kuat. Pokok kayu kalau sudah kuat silakan di luar gak apa-apa. Tapi kalau pokok kayu yang kecil, dia mesti ada dijaga dalam poli karena kalau tidak dijaga di polimer, nanti akan datang yang memakan akarnya. Datang kuman memakan, datang kambing memakan. Datang ulat mengejar pucuknya. Sekarang ulat sudah makan pucuk, pucuk. Akarnya, batangnya, daunnya, pucuknya. Siapa yang akan menjaga itu? Solusi problematika masalah umat adalah pesan tren. Tapi di banyak tempat pesantren penyakitnya kasihan. Macam kerakap tumbuh di batu hidup segan mati tak mau. Guru fisika PNS. Guru matematika PNS. Guru bahasa Inggris PNS. Guru nahu, guru sorok, guru balaroh, guru mantik, guru bayan, guru fikih, guru qaidul fikih, guru usul fikih. Hidup segan mati tak mau macam kerakap tumbuh di batu. Apakah bisa guru-guru pesantren ini di PNS kan? Bisa. Nggak bisa kami mem-PNS-kannya Pak, kata Pak Bupati, kata Pak Gubernur, kata Pak Wali Kota. Oke, tidak usah PNS, tapi dia tetap diberikan gaji Honda. Kok Honda? Kenapa nggak Yamaha Kawasaki? Honda, honor daerah. Dari mana? APBD, Anggaran Perencanaan Belanja Daerah. Mana bisa Pak Ustadz? Pak Bupati yang baik, Pak Wali Kota yang baik, kalau dia ambil APBD, dia berikan hibah. Nanti bisa ditangkap KPK karena tidak meletakkan dana pada tempatnya. Mereka bisa dibela, dipayungi hukum oleh Perda, peraturan daerah yang membuat peraturan daerah DPR. Jelas? bupati, wali kota, takut mengucurkan dana, nanti temuan ditangkap KPK. Ada apa yang hukumnya? Apa? Perda, peraturan daerah, bantuan, kontrol, pengawasan. Perda, yang membuat perda siapa? DPR. Yang milih DPR siapa? Ini yang akan memilih wakil-wakil rakyat. DPR kota, DPR kabupaten, DPR provinsi, DPR RI, DPD. Jangan lupa Jangan sampai kerumunan malam ini berubah menjadi buih-buih di tengah laut. Hanya pasir di tepi pantai. Saya ingin kerumunan malam ini menjadi kekuatan politik yang luar biasa. Siap! Siap pilih yang peduli pesantren. Siap pilih yang peduli perda syariah. Siap pilih yang menolong agama Allah. Takbir! Jangan tidur tanggal 17 April hari Rabu pagi. Ini habis zuhur baru bangun, lihat quick count. Pagi itulah saatnya engkau memberikan suaramu sehingga terpilih. Bapak wali kota yang cinta pesantren sudah terpilih. Bapak bupati yang cinta pesantren sudah terpilih. Bapak wali kota yang cinta kepada abaib, pada ulama sudah terpilih. Tapi anggota-anggota dewan yang fotonya sudah manjat pokok kayu, calon-calon caleg-caleg yang balehonya besar-besar itu semuanya berada di ujung jari bapak dan ibu semua. Kalau mau anak-anak kita selamat, selamat pesantren-pesantren, selamat santri-santri, selamat guru-guru agama, pilih wakil rakyat yang peduli pada agama Allah. Siap. Ini nampaknya Ustaz Somad kampanye. Untuk apa saya kampanye? Saya bukan caleg. Jadi Ustaz nggak nyalek. Untuk apa saya caleg? Wapres saja saya nggak mau. Nah, ya, sombong dia. La yadkhulul jannah tidak masuk surga man kana fi qalbihi siapa yang dalam hatinya mithqala habatin min khardalin min kibrin ada sombong sebesar biji sawi kau tak masuk surga Lalu omongan Ustaz Somad tadi bukan sombong, cuman mau menjelaskan bahwa kita ngomong tidak ada kepentingan. Saya bukan jurkam, saya bukan orang partai, saya bukan orang ormas, murni datang ke pesantren. Bismillahirrahmanirrahim. la haula wa la quwata illa billah. Aku hanya ingin agar umat Islam mayoritas menjadi prioritas. Setuju? Jangan sampai kita mayoritas, tapi kita tidak prioritas. Jangan sampai kita banyak, tapi kita tidak punya suara. Uang itu uang kita, tanah ini tanah kita. Salahkah kita pakai untuk pesantren kita? Tidak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini penting ke depan. Sholat sudah, puasa sudah, haji umroh sudah tapi amar ma'ruf nahi mungkar siapa yang akan berani menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar tidak lain tidak bukan alumni alumni pesantren ar-risalah ke depan insyaallah amin Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya mulai ceramah jam 9 kurang 15. Sekarang jam 10 kurang 15. Pas satu jam saya ceramah. Di mana-mana saya ceramah 60 menit. Sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Tapi Kiai Fahmi mengatakan saya ceramah sampai jam 1. Masya Allah, tabarakallah. Ustaz, gimana caranya makai sosmed yang bijak? Kadang anak-anak muda lebih nyaman lama-lama di depan handphone daripada lama-lama di surau atau di masjid. Saya nggak bisa ngelarang jangan pakai handphone Jangan pakai handphone, jangan pakai YouTube, jangan pakai Facebook. Sedangkan jamaah kenal ustadz kan dari YouTube. Betul? Oleh sebab itu, robahlah tontonan menjadi tuntunan. Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir malam ini berhenti nonton sinetron Korea. Siapa yang suka nonton Korea, nanti matinya di akhirat dibangkitkan bersama Jet Li dan Chuyun itu kan Cina Pak Ustaz. Ya dekat-dekat sama-sama situ. Siapa yang suka nonton Bollywood, nanti di akhirat bersama dengan Amitabh Bachchan dan Sanjay Dutt. Dan ibu kerja ikut kut tahir kami kaci kabi gam. Apal juga Ustaz itu ternyata. Oleh sebab itu maka kalaupun mau pakai gadget, pakailah Quran digital. Download di Play Store Quran digital. Kalau mau dengar, dengar ceramah. Kalau mau nonton pengajian, gunakan untuk watawasau bil watawasau besok. Karena HP-nya sudah cerdas. Apa nama HP-nya? Smartphone. HP-nya cerdas, orangnya goblok. Tidak seimbang. Oleh sebab itu maka ini cerdas. Alhamdulillah. Kadang anak-anaknya bisa dikontrol. Orang tuanya nggak bisa kontrol diri. Nauzubillah. Di pesantren anak-anak tidak ada yang main HP. Oh, itu ada yang main HP. Ternyata mereka main HP merekam Ustaz. Dia selfie dari jauh. Besok dia update, Alhamdulillah selfie sama Ustaz. Selfie dari jauh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Gunakan internet yang positif, yang baik, jangan untung yang maksiat. Alhamdulillah malam ini semua HP ibu-ibu, bapak-bapak semuanya baik-baik semua insyaallah. Tapi besok pagi kita tak jamin. Ketika saya sedang tausiah, ada anak kecil di depan saya, ini kan HP. Loh, anak kecil kok sudah tahu, pas saya dekati, rupanya HP-nya mati. Dia gaya-gaya aja. Ustaz, apa hukumnya berangkat haji umroh terus jalan-jalan? Ya kalau haji nggak jalan gimana? Maksudnya jalan-jalan ke sana, pergi liburan ke sana. Maka ingat ini perjalanan-perjalanan su suci innallaha tayyibun Allah maha suci la yakbalu illa tayyiban Allah tidak menerima kecuali yang suci-suci saja jangan kotori perjalanan tanah suci ibadah yang suci dengan mata melihat maksiat pergi jalan-jalan ke tempat dosa ingat Allah sudah berikan engkau rezeki yang halal. Diberikan Allah tempat tanah haram. Jangan sampai kau jadikan yang halal menjadi haram. Oleh sebab itu gunakan yang baik-baik. Ustaz Somad kalau umroh kemana? Dari Pekanbaru Riau ke Madinah, ke Makkah, pulang lagi. Jangan ibadahnya sudah baik, habis itu kau tengok dosa. Di tempat-tempat maksiat. Perempuan tingginya 170 cm. Kainnya 100 cm. Dinaik ke atas nampak lutut. Ditutup ke bawah nampak atas. Dosa. Emangnya Ustaz nggak pernah lihat sengaja ngeliat nggak? Terlihat pernah beberapa kali. Tapi kita istighfar mohon ampun kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Tadi saya ceramah di Musirawas ada kertas Ustaz Salat, ini kertas orang wakaf 1,5 hektar. Bapak yang punya tanah sejauh mata memandang tinggal, Pak. Ibu yang punya duit banyak tinggal. Tapi tanah yang kau wakafkan untuk pesantren, itulah yang akan menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka berikan duit, berikan. Tapi biasanya di mana-mana saya ceramah biasanya ada penyebaran kotak. Ini kok nggak ada? Rupanya orang di Lubuk Linggau nggak pakai kotak lagi, langsung ke nomor rekening berikut ini. Mana nomor rekening? Nggak ada juga. Berarti langsung transfer ke hati masing-masing. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tidak maksa Bapak Ibu untuk sedekah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang nggak mau sedekah nggak apa-apa. Andai ibu mati, ibu mati. Ibu ini suka asal dapat gaji 13, beli cincin. Dapat uang tunjangan luar kota, beli cincin. Dapat uang tunjangan, beli cincin. Begitu meninggal dunia, cincin ibu akan diambil bapak untuk modal kawin lagi. Mau? Nah, serahkan cincinnya untuk pembangunan pondok pesantren, pembangunan lokal, pembangunan. itu yang menolong dia. Ustaz ini nggak enak terus ceramahnya. Setiap cerita yang mati pasti perempuan. Oke, kalau gitu kita balik. Sekarang bapak yang mati. Setuju? Bapak yang kemana-mana sibuk mengurus kebun sawit, sibuk mengurus karet, sibuk mengurus ruko, sampai nggak sempat sholat, sampai nggak mau sedekah, bakil, kedekut, pelit mati habis minum kopi mati loh minum kopi kok bisa mati kopi mirna dia minum mati kebun sawitmu akan dijual istrimu karena dia mau nikah sama brownies mobilmu yang selama ini nggak pernah boleh dipakai ustaz yang selama ini kau pakai sombong aku mobilmu akan dipakainya dengan suami mudanya tempat tidurmu yang tak pernah kau bolehkan naik anak yatim ke atasnya suaminya yang baru akan memakai sedangkan engkau mati dimakan cacing tanah masih mau nyimpan harta simpan aja nggak apa-apa saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala oleh sebab itu yang kekal abadi mana tuh yang sempat menjadi lokal-lokal kelas belajar anak-anak santri belajar di dalam. Engkau mati dimakan cacing tanah. Engkau meninggal dunia. Tapi mereka belajar pagi, petang, siang, malam. Baca Quran mereka di masjid. Mengalir pahalanya ke makam engkau. Seperti tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Mau sedekah? Sedekah. Yang enggak mau, apa-apa. Tapi Tiba-tiba lagi ngitung-ngitung duit, ngitung duit, ngitung duit, ngitung duit. Ah, mati. Begitu kau mati, langsung istrinya nangis, Papa! Ibu nangis, kenapa saja dikit, Pak Tapi ada ibu-ibu saat, saat suaminya meninggal, dia diam aja. Ibu nggak nangis? Enggak, Pak Ustaz. Kenapa? Memang udah lama aku tunggu. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya. Dan ya, mungkin ada kesempatan waspadalah. Yang kekal abadi hanyalah berapa saksmen. Yang kekal abadi batu kerikil, batu bata. Yang kekal abadi tanah. Ustaz Somad, ini sahabat kami, bapaknya dulu punya tanah satu hektar di tepi pesantren ini dan dia jual setengah harga maka setengah harga itu mengalir ke makamnya walaupun sudah mati dimakan cacing tanah. itu yang akan kekal abadi saudaraku. Jubah kesayangan Abdul Somad. Ini nanti kalau pulang saya pakai, saya ceramah di Pekan Baru. Eh, besar jubah baru. Lubuk lingga. Ini Somad akan saya bawa pulang. Cuman saya bingung kalau bawa pulang gimana bawanya biar supaya tetap kayak ini sampai di pekan baru nanti ngikat ulangnya saya bingung. Sorban kesayangan Ustaz Somad. Jubah kesayangan Ustaz Somad. Tapi kalau Ustaz Somad mati, apakah ini akan dibawa? Tinggal! Datang dokter dari puskesmas merasa leher. Wah, detak jantungnya sudah tidak ada. Hidungnya nafas nggak ada. Jadi gimana dok? Bungkus. Seragam polisi lepas seragam tentara lepas, seragam pemuda Pancasila lepas, seragam Ustaz Somad lepas, hanya kain yang tidak dijahit diletakkan engkau di sana digulung diikat macam dodol masuk ke dalam tanah ini liang lahat orang akan melihat dari atas menengok ke bawah itulah tempat selama ini kau disanjung-sanjung tapi sampai masanya kau hanya setumpuk daging menjadi santapan cacing tanah. Yang tetap mengalir hanyalah so, sodako, bukan somat. Ustaz, bagaimana kita santri bisa pintar ilmu agama seperti Ustaz? Ini ngejek ini. Masa bilang pintar agama seperti Ustaz? Kalau mau pintar ilmu agama seperti siapa? Seperti ori kita tadi. Kalau mau pintar agama seperti saudara, seperti Habib Mahdi bin Syihab. Beliau dari Darul Mustafa, murid langsung dari Habib Umar bin Hafiz. Kalau mau pintar agama seperti siapa? Seperti Kiai Haji. Yang berat, dari mana Kiai belajar? Dari Universitas Al-Ahqaf Yaman. Ustaz Roman belajarnya. ini pertanyaannya ini kurang berkualitas ini. Ustaz Somad cuman pulang dari belajar, pesantren tidak tamat, habis itu belajar, serius belajar karena tak ada duit. Dia sudah dapat beasiswa, habis itu pulang ceramah, kebetulan ceramah direkam di internet. Begitu diupload, sering diusir orang. Pergi ke Bali diusir, ke, ke Hong Kong diusir, akhirnya viral, udah itu aja. Viral, viral, viral, viral, sebelum kawin lagi. Ustadz, Anda udah saya udah diancam sama ibu-ibu. Ustadz, Ustadz akan tetap kami datang ngaji sama Ustadz dengan syarat dua. Jangan sampai Ustadz. Wah, ancamannya luar biasa. Nah, makanya saya ngiri-ngiri juga. Nih. Bagaimana mendidik anak supaya menjadi habis Quran Pak Ustaz? Ada nggak tips jitu dan top? Masukkanlah ke pesantren. Itu yang kubahas dari tadi kan. Masukkan pesantren. Apa susahnya? Bawa, letakkan pesantren. Ada pesantren yang anak-anak bisa hafal Quran. Pesantren kita sekaligus di sini semua dia pelajari. Nahu, sorot, mantik, Balawa, ma'ani, bayan, tajwid, fikih, idul fikih, usul fikih, Quran. Masukkan anak ke pesantren. Tidak ada alasan lain zaman sekarang. Dulu yang merusak kepala Abdul Somad ini tidak banyak. Cuma lima. Unyil, Ucrit, Usro, Pak ogah, Pak Adem. Sekarang kepala anak saya dirusak oleh siapa? Batman, Wonder Woman, Spiderman, Cicakman. Na'udzubillah. Yang paling agak baik Upin Ipin. Itu pun ada yang nggak baik satu Bang Saleh. Oleh sebab itu maka ini mesti kita jaga. Sekarang ada film animasi yang mendidik namanya Nusa. Tonton Nusa. Nusa itu mendidik, ada pesan-pesan dakwah di dalamnya. Mudah-mudahan nanti akan lahir. Akan lahir santri-santri arisalah yang bisa membuat cerita, yang bisa membuat animasi seperti Nusa nanti di masa akan datang. Amin. Anak-anak kan gak mungkin kita panggil anak-anak kecil. Coba panggilkan anak-anak TK. Ustaz Somad suruh ceramah di depan anak TK. Ya ayyuhallazina amanmu anak TK. Mereka gak mau dengar ceramah. Tapi coba adik-adik pandai menggambar animasi. Coba buat gambar. Sholat berjamaah itu penting untuk anak TK. Imamnya Batman. Muazzinnya Naruto. Korinya Superman. Wonder Woman pakai jilbab. Catwoman pakai baju panjang. Oh, itu luar biasa. Hulk pakai sarung. Pasti anak-anak suka, betul? Bilisani qaumihi dakwah itu dengan bahasa kaumnya. Bahasa kaum. Saya pernah diundang di TK Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Haji Abdul Somad MCMA. S1 dari Al-Azhar, S2 dari Maroko, dosen UIN Suska. Satu pun anak TK nggak ada yang peduli. Semua mereka berkurau. Sampai akhirnya saya ceramah di depan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi Nggak ada yang peduli. Nggak ada yang kenal. Sampai akhirnya saya bingung, saya panggil kepala sekolahnya ibu kepala TK sini ibu ini nampaknya kalau buaya sudah ngamuk pawangnya harus dipanggil ibu tolong ibunya kecil apa kata ibu anak-anak tenang semua ya enak anak tenang ya tenang semuanya oleh sebab itu maka wa fawqa kulli dhi ilmin alim di atas langit masih adalah langit Ustaz, bagaimana masyarakat awam kita kan diajari mencintai Nabi dengan menghadiri solawat-solawat, majelis-majelis. Tapi kadang kita masih ragu, apakah yang kami lakukan ini benar apa salah? Jangan-jangan ini bid'ah. Iya juga ya. Maulid bid'ah, maulid bid'ah, maulid bid'ah. Maulid bid'ah. Kalau maulid bid'ah, berarti yang buat maulid masuk neraka yang ngundang masuk neraka, yang datang masuk neraka, yang paling panas nerakanya yang ceramah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah nggak mengenang hari lahirnya? Saya tanya, Bapak, Ibu, Nabi Muhammad pernah nggak mengenang hari lahirnya? Nabi ditanya, kenapa engkau puasa hari Senin ya Rasulullah? Apa jawab Nabi? Zaka yauma wulidtu. Hari Senin aku lahir. Kita kumpul malam ini mengenang apa? Nih? Mengenang kelahiran. Maulid itu artinya kelahiran. Mengenang kelahiran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengenang kelahirannya seminggu sekali setiap hari se Senin. Kalau seminggu sekali boleh diperingati, apalagi setahun sekali. Kalau tidak ada maulid, masyarakat tidak kenal dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak ada maulid, maulid ajang silaturahim. Andai tidak ada maulid, saya nggak mungkin ketemu dengan Abah Syafi eh, Saiful Hadi, Kiai Haji Saiful Hadi. Kalau tidak ada maulid, tidak mungkin saya jumpa dengan Pak Bupati dan Wali Kota yang bersedia menjadi supir bis. Kalau tidak ada maulid, tidak mungkin saya ketemu dengan pemuda Pancasila dari Linggau. Kalau tidak ada maulid, tak mungkin saya ketemu. Maka pahami maulid itu adalah ajang wadah silaturahim. Itu muji-muji Nabi bagi nasihat itu kenapa? Kenapa mesti muji-muji Nabi? Datang seorang sahabat memuji-muji Nabi. Fatabas sama. Sakata Nabi diam. Fatabas sama Nabi tersenyum. Itu menunjukkan memuji itu boh boleh. Ada seorang yang lumpuh, nggak bisa apa-apa, cuman bisa nulis saja. Namanya Imam Al-Busiri. Siapa namanya? Imam Al-Busiri. Lumpuh, hanya bisa menulis. Ditulisnya puji-pujian sair-sair memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya suatu malam dia tertidur nampak Nabi Muhammad meletakkan sorban di pundaknya. Sorban itu bahasa Arabnya burda. Maka diberilah syair itu syair burdah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala abi bika khairil khalqi kullihim. Tempat nama kotanya Alexandria. Mudah-mudahan anak-anakku nanti diberi Allah rezeki panjang umur bisa ziarah ke makam Imam Al-Busiri di Alexandria. Kairo, ini laut Mediterania, dari Kairo ke Mediterania 200 km, naik mobil 3 jam sampai ke makam Imam Al-Busiri. Kota Alexandria didirikan oleh seorang raja bernama Alexander the Great. Alexander membuat kota Alexandria. Somat kalau membuat kota, Somadia. Ustaz, Rasulullah konon katanya suka kucing. Tapi saya nggak suka kucing. Malah kalau ada kucing saya usir. Itu bagaimana Pak Ustaz? Ada seorang perempuan, maaf, maaf, maaf, perempuan tidak baik, wanita tuna susila, melihat seekor anjing, menjulurkan lidah kehausan, Lalu perempuan itu dengan sepatu botnya mengambil air sumur, memberikan air itu ke anjing. Karena anjing tidak bisa minum ke sumur karena airnya dalam. Dia ambil dengan sepatu botnya, dia berikan. Akhirnya Allah menurunkan rahmat gara-gara kasih sayang kepada seekor anjing. Tapi jangan gara-gara ini besok pulang semua beli anjing. Ini ceritanya tentang Bani Israel umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun sekarang nggak boleh miara anjing. Siapa yang memelihara anjing satu hari amalnya dikurangi sebesar bukit Uhud. Bukit Uhud panjangnya 7 km. Sementara amalnya sebesar pisul. Jadi setiap hari amalnya min min min min min. Siapa yang memelihara anjing maka malaikat tidak masuk ke rumahnya. Innal malaikata malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang ada anjing. Malaikat yang tidak masuk itu malaikat rahmat, malaikat maut masuk. Cerita tentang anjing diberi minum oleh seorang wanita tuna susila yang ingin diambil intikar pelajarannya kasih sayang kepada he, hewan makanya jangan kasih benci makanya kalau ada kucing saya alergi Pak Ustaz setiap ada kena bulu kucing asik, asik. bersin bersin ambil tulang ikan, tulang ayam, nasi berikan pada dia, maka turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang laki-laki mengambil obor, dia nyalakan obor ke pohon, di pohon itu ada semut, sarang semut. Akhirnya semut lari, lari semut. Dia takut-takut dengan obor. Nabi marah. Apa kata Nabi? La bin nar, illa rabbun nar. Tidak boleh menyakiti api. Tidak boleh menyakiti semut dengan api. Kecuali rabbun nar. Allah pemilik api. Jangan sakiti binatang. Ini kalau sudah mega maulid di pesantren al risalah puluhan ekor kambing datang Pak Ustaz. Sedekah dari kaum muslimin muslimat. Tiba-tiba ada yang nakal, dia ambil setrum listrik, dia setrum kambing. Trrr. Boleh? Gak boleh. Mesti dipotong dengan pisau yang tajam. Itu adalah fa'asinun tab'ah. Kalau kalian menyembelih, sembelih dengan baik. Bagaimana menyembelih dengan baik? Tajamkan pisaunya. Sebut nama Allah. Bismillahi Allahu Akbar. Jangan potong dia pergi listrik. Jangan tembak pakai. Ada pistol tembak. Jangan. Makanya ada orang nelpon saya. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ini ada kambing baru ditabrak, ditabrak truk Pak Ustaz. Boleh kami potong Pak Ustaz? Cepat potong, cepat potong, potong. Udah selesai dia tutup, api baru saya mikir. Itu kambing punya siapa? Jangan-jangan punya orang dia potong. Yakinkan dulu punya kamu atau punya pemiliknya. Pak, pak, pak, pak udah mau dipotong ya? Potong, potong, potong, potong. Selalu dipotong, bayar dulu katanya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang lagi lagi membawa pisau, lalu dia potongkan ke kambing. Sebelum dia potong dia asal di depan mata kambing. Pisau tumpul dia asal di depan mata kambing. Marah Nabi. Apa kata Nabi? Aturidu antumitaha mau ta'adid? Kamu mau menyakiti binatang ini? Kamu mau menganiaya binatang? Tidak boleh mengasah pisau di depan mata kambing. Puncak kambing itu melihat Artinya apa? Sedangkan meneror kambing nggak boleh, apalagi meneror us. Butet yang macam, butet macam-macam. Nah, jangan sakiti binatang. Kalau nggak suka sama kucing, jangan tendang kucing, jangan siram kucing. Ini orang luar biasa. Saya melihat ada kiriman video di WhatsApp, ada video di YouTube. Kucing disiram pakai air panas. Kucing disiram pakai bensin dibakar. Oh, itu hamba Allah, saudaraku. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak ada rasa kasih sayang dalam hatinya, maka Allah tak sayang pada dia. Ar-Rahimu la yarhamuhumur Rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Allah hanya mencurahkan kasih sayang kalau di hati itu ada kasih sayang. Pandanglah makhluk Allah dengan pandangan kasih sa sayang. Apa ada doa-doa panduan untuk dapat jodoh Pak Ustaz? bagi saya yang pendiam dan kurang pergaulan. Jodoh itu rezeki atau enggak? Rezeki, rezeki itu Allah yang ngatur atau kita? Kita. Loh kok kita, kok? Ada usaha dari kita. Saya diberi Abah Kiai air minum. Air minum antara saya dengan Pak Wali itu air minum saya. Itu air minum saya. Itu takdir memang untuk saya. Tapi saya cuma ngeliat aja sambil buka mulut. Mau masuk ke mulut? Enggak. Harus ada usaha. Usaha. Buka botolnya, masukkan ke gelas, tarik, dekatkan ke mulut. Bismillah. Hmm, ya. Begitu juga dengan jo, jodoh. Hai anak-anakku, kalian jangan takut jodoh kalian sudah ada. Yang pacaran-pacaran. Hei anak-anakku jangan takut, jangan cemas, jangan ngeri, jangan takut. Jodoh kalian sudah ada. Kalau sudah jodoh tak akan ke mana. Nanti kalau sudah ketemu kasih tahu sama dia. Adinda, aku tak mencari engkau, kau pun tak mencari aku. Allah mempertemukan kita. Apa jawabannya? So sweet my honey. Tapi harus ada usaha. Usaha. Jangan kau jual, kau obral harga dirimu. Jangan gara-gara ini usaha langsung update status. Bagi yang mau, ini nomor HP saya. Oh jangan, itu namanya banting harga. Kalau usahanya gimana? Datang ke Kiai. Datang ke Kiai. Ustad, saya murid ustad dulu Pak ustad. Ustad masih ingat dengan saya? Ingat. Kamu kan mahasiswa saya dulu. Saya sudah tamat Pak ustad. Alhamdulillah. Saya sudah kerja Pak ustad. Alhamdulillah. Tapi belum nikah Pak ustad. Ustaz. Alhamdulillah. Ustad tolong carikan saya calon Pak ustad Yang ada empat-empatnya kaya, cantik, keturunan bangsawan, dan taat beragama. Kalau ada empat-empatnya ngapain saya kasih ke kamu? Man talaba bila aibin bakia bila akhir. Siapa yang mencari kawan tidak bercacat seumur hidup tak akan berkawan. Siapa yang mencari teman tidak bercacat seumur hidup tidak akan berteman. Siapa yang mencari pasangan yang sempurna, seumur hidup tidak akan mendapatkan pasangan. Menikah bukan mencari kesempurnaan, tapi menutupi segala kekurangan. Dulu sebelum menikah yang mau dicari paling cantik, paling putih, paling kaya, paling, paling, paling, paling. Ketika sudah menikah mulailah nampak kurang tinggi, kurang mancung, kurang putih, kurang kaya, kurang, kurang. Oleh sebab itu maka kau tutupi segala kekurangannya. Insya Allah mudah-mudahan yang hadir pada malam ini mendapatkan jodoh yang baik, yang soleh, yang soleh. Yang bilang amin, yang belum nikah. Ini udah punya anak, amin. Mudah-mudahan anak-anak kita mendapatkan anak-anak yang hafal Quran. Ibu-ibu, bapak-bapak, nanti kalau datang anak muda meminang anak bapak ibu, tinggal tanya satu pertanyaan saja. Kamu tamat dari pesantren mana? dari Masra'atillah, dari Ar-Risalah. Emon, masuk. Insya Allah fit and proper test mereka sudah lulus. Akidahnya Ash'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Junan Al-Baghdadi dan Abu Hamid Al-Ghazali. Ahlu sunnah wal jamaah. Nanti kita susah ribet repot sendiri kalau lain daripada itu. Maka jangan susah. Jangan lihat materinya. Papa, ini nampaknya calon mantu kita. Begitu datang calon, dibuka gorden, dilihat, oh ini dia orangnya. Kata istrinya jangan, kata suaminya jangan, buru-buru mas, kita lihat dulu, enggak ini dia. Akhirnya dinikahkanlah, ternyata mobil yang mewah itu rental. Melarat. Ustaz Somad dulu saya sangka kalau nikah sama dia saya bahagia Pak Ustaz. Dulu waktu datang dia ganteng putih. Waktu datang pakai mobil mewah. Ternyata Pak Ustadz setelah nikah sama dia tak ada bahagia. Gimana rasanya? Rasa tidur sama babi hutan. Kenapa? Enggak sholat. Mudah-mudahan yang hadir malam ini suami-suaminya yang belum sholat menjadi sholat insya Allah. Yang sudah sholat tapi baru sholat cuma aja bertambah subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Yang baru idul fitri, idul adha aja mudah-mudahan cepat mati. Janganlah Pak Ustaz. Tapi kalau dia meninggal saya jadi janda gimana? IGGI, Ikatan Janda-Janda Internasional. Saudara itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut pada yang tak ada. Jangan cemas pada yang belum ada. Karena yang maha ada, maha kuasa membuat yang tidak ada menjadi ada. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Tapi harus ada usaha, tawakal, dan doa doa. Doa silahul mukmin. Doa itu senjatanya orang-orang yang beriman. Ini ada habaib bersama kita. Ustaz Somad ceramah, tapi selesai ceramah jangan pulang, jangan bubar dulu. Ada barokah, kita masih ada mendengarkan mendengarkan hadrah, ada solawat, ada munsyid, Habib Mahdi akan menyampaikan beberapa nasib. Kita akan dengarkan. Habis itu baru kita berdoa. Puncak daripada kajian adalah do doa. Puncak dari barokah maulidur rasul. Bukan tausiahnya. Tausiah itu tawasobil aku tawasobil sob. Tapi ada pada doa. Saya sendiri pun datang kemari. Ngalap barokah abah kiai. Ngalap barokah habib dan doa. Tadi saya mulai pukul 9 kurang 15, sekarang jam 10 lewat 15. Ternyata kita sudah bersama 90 menit. 90 menit bersama Ustaz Abdul Somad. Nanti kalau ada yang nanya, dari mana? Pesantren Ar-Risalah. Siapa yang ceramah? Qul huwallahu ahad Allahu Somad. Apa isi ceramahnya? Entah aku pun gak ingat. Pokoknya 90 menit dari dia malam ceramah. Terus apa yang kau ingat? Pokoknya yang kau ingat dia udah pakai jubah dan sorban sekarang. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kesilapan. Kita ikuti doa. Kita dengarkan nasib baik-baik. Mudah-mudahan barokah acara ini insya Allah. Amin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله ولا أكلس